Akan tapi karena beliau memiliki jadwal yang lain pada ahad kedua, beliau minta ana untuk bergantian jadwal. Sehingga insyaallah taala pada kesempatan kali ini dan yang akan datang ahad kedua insyaallah ana ada pun Ustaz Yunus ganti jadwal pada ahad ke ketiga. Baik. Dan insya Allah taala pada kesempatan hari ini kita akan masuk mulai membaca maudhu inti dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh al uthaymin rahimahullah. Qala al-muallif Rahimahullah taala al-haqqul awal. Kata beliau, hak yang pertama hakullah taala. Hak Allah subhanahu wa ta'ala hadal haq ahakul hukuki wa aujabuha wa a'damuha kata beliau hak yang pertama ini dan utama ini hak Allah ini hak yang paling wajib hak yang paling agung dan mulia hak yang paling penting ya li'annahu haqqullah ta'ala Al-Khaliqul Azimul Malikul Mudabbir li jami'il umur. Karena hak ini adalah haknya Allah, zat yang telah menciptakan kita, zat yang maha agung dan mulia, zat yang menguasai kita, yang mengatur seluruh urusan kita. Diterangkan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Muat, "Ya Muat, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad Allah. Pada suatu hari Muat diboncengkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas himar atau keledai. Kemudian Rasul tanya kepada Muat, "Apakah kamu tahu wahai Muad? Apa hak Allah yang wajib ditunaikan hambanya?" Demikian juga sebaliknya, hak hamba yang wajib Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Maka kata Muad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul SAW menjelaskan, hakullah 'alal ibad an ya'budu wa la yusriku bihi syai'a. Hak yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin, kepada hamba-hambanya untuk ditunaikan agar supaya mereka hanya menyembah dan beribadah kepada Allah dan mereka jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah hak yang paling besar, yang paling agung dan yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghidupkan kita, tidak menciptakan kita kecuali dalam rangka mentahkik hak yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu menyembah dan beribadah kepada saya saja. Kecuali agar mereka mentauhidkan aku kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah tidak mengutus para nabi dan rasul kecuali dalam rangka mentahkik hak yang mulia ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah ibu togut dan kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul apa tugas mereka apa inti dakwah mereka tidak lain dan tidak bukan kecuali dalam rangka mendakwahkan tauhid budullah wajatan ibu, atau sembahlah Allah saja ibadailah Allah saja dan jauhi peribadan-peribadan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi dan rasul kecuali dalam rangka berdakwah tauhid. Demikian juga Allah tidak menurunkan kitab dari atas langit kecuali dalam rangka mendakwakan tauhid pula. Sehingga ini menunjukkan kepada kita ayo ikhwah, permasalahan ini adalah permasalahan yang paling penting. Yang paling penting dan paling wajib bagi kaum muslimin untuk memahaminya. Nah, Karena ini hak Allah subhanahu wa ta'ala Yang pada hakikatnya Allah lah yang telah menciptakan kita Menghidupkan kita Dan kita tidak diciptakan kecuali dalam rangka beribadah Dan bertohid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ma arsalna min qablika min rasul ila nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun dan kami telah mengutus Sebelum kamu wahai Muhammad, Rasul. Kami telah mengutus pada setiap umat Rasul-Rasul. Kami wahyukan kepada Rasul tersebut bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah aku kata Allah. Dan tauhid ayyuhal ikhwah disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi tiga. Yang pertama tauhidul uluhiyah yang kedua tauhid rububiyah, yang ketiga tauhid al asma wa sifat dan semuanya wajib untuk dipelajari. Ya, semuanya wajib untuk dipelajari. Disebutkan oleh para ulama mereka membagi tauhid dengan tiga pembagian karena mereka meneliti membaca kitab-kitab membaca Al-Quran, demikian juga membaca sunnah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga pembagian. Dan ini bukan istilah yang beda. Nah, bukan istilah yang diadadakan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Akan tapi dalam kitab Al-Mutaqaddimin sudah didapatkan pembagian ini. Walaupun dengan apa? Istilah yang berbeda. Adapun tauhid al-uluhiyah dikenal atau disebut juga dengan tauhid al-iradah wa talab. Ini nama, nama lain dari tauhid al al-uluhiyah. Adapun tauhid ar-rububiyah dan tauhidul asma wa sifat ini disebut dengan nama lain tauhidul ma'rifah wal is wal isbat. Ma'rifah ini tauhidur rububiyah Adapun tauhidul isbat ini adalah tauhid ala sama wasifat. Mengisbatkan dan menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa menolak, bertanya dan seterusnya dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam permasalahan ini. Nah, sehingga ini ya ikhwan termasuk di antara ilmu yang paling mulia yang wajib dipelajari karena kita tahu ilmu itu mulianya kayak apa, setinggi apa kemuliaannya. Kita akan tahu ketika kita selesai dari mempelajari ilmu tersebut. Apa tujuan yang kita dapatkan? Apa hasil yang kita dapatkan? Maka kita katakan ketika kita mempelajari tauhid, hasilnya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan syaraful ilm bima'lumi syarafih syaraful ilm bima'lumi syarafih bisyarafi ma'lumi kita akan tahu ilmu itu mulianya kayak apa ketika kita uh, selesai dari mempelajari ilmu tersebut kemudian apa hasil yang kita dapatkan maka tidak diragukan lagi bahwasanya tauhid adalah min afdolil ulum alal itlaq belajar tauhid ya ilmu yang terkait dengan tauhid ini ada ilmu yang paling afdol disepakati ya karena seseorang ketika dia fakih pinter ilmu fikih demikian juga muhaddis pinter ilmu hadis usuli pinter ilmu usul tapi tauhidnya rusak nggak ada nilainya ya nggak ada nilainya nah barakallahu fikum sehingga barakallahu fikum Hak yang pertama dan yang utama ini adalah hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hakul malikil haq al-mubin al-hayyil qayyum alladzi qamat bihi samawati wal ard. Hak yang pertama ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, sang raja. Haknya Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, Demikian juga maha hidup Al-Qayyum Maha tidak membutuhkan kepada hamba-hambanya Yang langit dan bumi diciptakan Dalam rangka agar Allah subhanahu wa ta'ala diibadai dan ditauhidkan Agar Allah subhanahu wa ta'ala diibadai dan ditauhidkan khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran bihikmatin baligah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan semua takdir Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas hikmah dan ini termasuk di antara salah satu sifat Allah dan nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim Hakullah alladhi awjadaka minal adam walam takun syai'an madhura haknya Allah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada hakullah alladhi rabbaka bin ni'am wa anta fi batni ummik fi dhulumatin thalaf haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepadamu berbagai macam kenikmatan yang telah memberikan kepada kamu berbagai macam kenikmatan bahkan ketika kamu masih dikandung ibumu masih di dalam perut seorang ibu di dalam kegelapan di dalam kegelapan di dalam kegelapan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat ya sudah memberikan nikmat menyampaikan makanan kepada kamu ya la yastati'u ahadun minal makhlukin an yusila ilaika aga wa muqawwimati namwika wa hayatika. Enggak ada seorang pun yang bisa menyampaikan dan memberikan kepada kamu makanan penguat ya. Demikian juga roh yang dengan roh tersebut akhirnya kamu hidup di atas muka dunia ini. Ad-daralaka Allah lah yang telah memberikan kepada kamu melalui ibumu dua payudara yang dengannya menyusui dan memberikan makanan kepadamu wahadakan najdain demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu disebutkan ini jalan kebaikan kalau mau selamat ikuti jalan tersebut ini jalan kesesatan jalan yang akan mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala kalau mau masuk neraka Ya silakan ikuti. Kata beliau rahimahullah taala, wasakhara lakal abawain." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi engkau kedua orang tua. Yang kedua orang tua merawat kamu dari kecil, mendidik kamu. amat wa a'addak. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan. Mempersiapkan apa-apa yang kamu butuhkan wal akal wal faham Allah juga memberikan kepada kamu akal dan pemahaman wa addaka liqabuli dzalika wal intifai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kamu akal dan pemahaman agar kamu bisa memikir agar bisa mikir mana yang benar dan mana yang salah mana yang bisa mendatangkan keridhaan Allah dan mana yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Disebutkan dalam ayat ini ayol ikhwah bahwasanya Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini hukum asal ya. Seorang insan itu jahil Nah, la ya'lam. Ini hukum asal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk belajar agar mengangkat kejahilan dan kebodohan dari kita. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang itu pada asalnya jahil sehingga dia diwajibkan untuk talabul ilm. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah memberikan kalian pendengaran, penglihatan, hati agar kalian bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan penglihatan, pendengaran, hati, pendengaran biar digunakan untuk mendengarkan muhadarah, taklim, digunakan untuk mendengarkan murotal ataupun digunakan untuk mendengarkan pengajian-pengajian mata demikian juga digunakan barakallahu fikum untuk membaca Al-Quran, mentadaburinya, melihat ayat-ayat Allah baik yang syar'iyah ataupun yang kauniyah. Demikian juga hati digunakan untuk berfikir, digunakan untuk memahami. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang diberikan pendengaran, penglihatan, hati tapi tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka orang-orang yang seperti kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang yang diberikan penglihatan, pendengaran dan hati tapi enggak digunakan untuk memahami kekuasaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Binatang ternak masih diambil manfaatnya. Eh, kaum muslimin dan manusia mengambil manfaat dari binatang ternak dari kotorannya, dari dagingnya dan seterusnya. Adapun orang-orang yang seperti ini kafir, musyrik, tidak menggunakan pendengaran dan penglihatan serta hatinya untuk mengagungkan Allah, memuliakan dan mengibadahi Allah, maka ini lebih jelek pada hakikatnya ketimbang ketimbang binatang. Falau hajaba anka fadlahu tarfatain lahalak. Seandainya Allah tidak memberikan kepada kamu keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan kamu walaupun cuma sekedap mata, maka kamu akan binasa. Ini menunjukkan bahwasanya kita benar-benar sangat butuh kepada Allah. Kita nggak bisa lepas dari Allah tarfata ain walaupun sekejap mata. Enam. Walau mana mana'aka rahmatahu lahdatan lama ist. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kamu rahmatnya, kamu gak hidup di dunia ini. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rahman Ar-Rahim, Dur Rahmah, wa yusilur rahmatah ila ibadihi al-muslimin wal mu'minin. فإذا كان هذا فضل الله عليك wa rahmatuhu bik fa inna haqqahu alaika a'dhamul huquq maka setelah kita mengetahui seperti ini Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan kenikmatan kepada kita, menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang mudarat. Allah yang memberikan hidayah kepada kita dan dan seterusnya seterusnya. Kata beliau, rahimahullah taala maka kita tahu bahwasanya hak Allah itu hak yang paling penting yang paling wajib untuk kita tunaikan nah li'annahu haqqu ijadika wa i'dadika wa imdadika karena ini adalah hak zat yang telah menciptakan kita yang telah menghidupkan kita, memberikan nikmat kepada kita, mempersiapkan untuk kita apa yang kita butuhkan ardi jami'a. Allah lah yang telah menciptakan bagi kalian segala sesuatu yang di dunia ini agar kalian manfaatkan. Innahu la yuridu minka rizqan wala ita'aman. Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan dari kita balasan. Enggak menginginkan dari kita makanan, enggak menginginkan dari kita rezeki sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah dan beribadah kepada aku. Ma uridu minhum rizqan wa ma, ma uridu minhum apa ayatnya? Ma uridu minhum Rizqan wa ma'uridu minhum ayyutaimun. Aku enggak mengharapkan dari mereka rezeki dan aku enggak mengharapkan makanan dari mereka. Subhanallah. Bahkan Allah enggak butuh ibadah kita barakallahu fikum. Ibadah yang kita lakukan enggak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan dalam hadis Abi Dzar, "Lau kana awwalakum, alau kana awwalukum wa akhirukum minal jin wal ins kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dalika fi mulki Seandainya kalian ini semuanya baik dari manusia di awal zaman Adam alaihissalam sampai manusia di akhir zaman semuanya bertakwa kepada aku kata Allah yang demikian tidak menambah kemuliaanku dan keagunganku. Eh, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani, zat yang maha kaya. Zat yang maha tidak butuh kepada kita. jangan kata rezeki, makanan, amal kita Allah nggak butuh. Nam, wa inna ma yuridu minka syai'an wahidan maslatahu maslatuhu aidatun ilaik. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan dari kamu cuma satu saja. Yang maslahatnya akan kembali kepada kamu. Apa? Allah menginginkan agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menginginkan agar kita menunaikan hak yang paling agung, hak yang paling utama dan yang paling mulia ini. Nah. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid ini perkara yang paling penting yang wajib untuk kita pelajari. Dan disebutkan oleh Abdul Qayyim bahwasanya Al-Qur'an ini semua berisi dengan tauhid imma al-wa'd lil muwahidin janji-janji yang Allah berikan dan balasan kepada orang-orang yang bertauhid imma al-wa'id lil musyrikin ya balasan dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik ini lawan dari tau tauhid imma qasas al muwahidin wal musyrikin kisah-kisah umat-umat terdahulu ya yang menjelaskan tentang mereka adalah orang-orang bertauhid atau orang-orang musyrik. Yang terakhir adalah mukammilatut tauhid. Ya penyempurna tauhid. Ini berupa perintah-perintah Allah yang wajib dijalankan dan larangan-larangan Allah yang wajib ditinggalkan. Ini yang akan menyempurnakan tauhid tauhid seseorang. Dan disebutkan oleh Fadilatul Syekh dan tauhid ini maslahatnya kembali kepada kita. Ya, kembali kepada kita karena barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia bertauhid, yadkhulul jannah la mahalah. Disebutkan dalam banyak dalil yang menjelaskan tentang permasalahan man mat wa huwa la yusyriku billah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan gak memiliki dosa syirik, pasti dia masuk surga. Masalahnya kembali kepada kita ketika kita bertauhid. Dan ini salah satu ya. Manfaat dan maslahat tauhid yang paling besar akan memasukkan seseorang ke dalam ke dalam surga. Demikian juga disebutkan para ulama ketika kita mengetahui bahaya dari syirik yang ini kebalikan tauhid ini juga akan menunjukkan semakin mulianya tauhid. Tauhid akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga sebaliknya syirik akan menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan mengharamkan dia dari surga. Haram dari surga, kekal dalam neraka. Ini bagi siapa? Bagi seseorang yang mati dan meninggal dalam keadaan dia memiliki dosa syirik besar dan dia belum bertobat darinya. Innallaha la yakfiru ay yusraka bih wa yakfiru maduna duna dzalika liman yasha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Syirik muhbitun lil amal akan menggugurkan amalan. Ini juga menunjukkan pentingnya untuk kita mempelajari tauhid dan mengetahui syirik agar kita selamat darinya. Walaqad uhiya ilaika wa ilaladina min kablik lain in la yahbatanna amaluk dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelum engkau wahai Muhammad apabila engkau berbuat syirik maka akan gugurlah amalanmu ya syirik muhbitun lil amal ayo nah ketika seseorang mati dalam keadaan belum bertobat darinya amalannya itu digambarkan dalam Al-Qur'an seperti debu yang Allah terbangkan seperti ter, debu yang berterbangan wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura orang-orang yang syirik musyrik kafir pada hari kiamat kelak akan Allah Subhanahu wa taala tampakkan amalan-amalannya di depannya kemudian Allah jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan nggak ada nilainya sama sekali ya sehingga barakallahu fikum penting bagi kita untuk mengetahui apa itu tauhid dan penting pula bagi kita untuk mengetahui lawan dari tauhid. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh di dalamnya. Seperti disebutkan Hudzaifah bin Yaman kana nas yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafatan ay yudrikani. Para sahabat bertanya tentang kebaikan, aku tanya tentang yang jelek-jelek khawatir karena aku akan terjatuh di dalam perkara yang jelek tersebut. Demikian juga sebagaimana disebutkan oleh penyair, araf tushar la walakin Litawaki Aku mengetahui kejelekan itu bukan untuk aku amalkan kejelekan tersebut, tapi agar aku berhati-hati, tahu oh ini yang baik, ini jelek sehingga selamat dari kejelekan. Seseorang yang dia nggak membaca syirik, maka dia dikhawatirkan akan terjatuh dalam perkara kesedihan tersebut. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi dan rasul. Ya, dari putra beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari garis keturunan beliau, Ismail alaihi salam. Demikian juga nabi dari Bani Israel dari Ishak. Apa? Gimana dakwah beliau? Beliau memiliki kekhawatiran dan ketakutan yang sangat untuk terjatuh dalam perbuatan syirik. Sehingga beliau berdoa dengan doa yang wajib untuk kita ucapkan yang yang termasuk di antara doa yang kita pantas untuk mengucapkannya. wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah saya dan keturunan saya dari menyembah patung. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ya kan? 10 tahun awal beliau berdakwah dengan tauhid. 10 tahun awal di Mekah enggak mendakwahkan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Baru kemudian turun perintah salat di Mekah. Kemudian hijrah ke Madinah, baru kemudian turun perintah untuk zakat, Demikian juga untuk saum pada dua Hijriah. Pada enam Hijriah baru kemudian perintah untuk haji. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala pertama sekali dan inilah inti dan dakwah para nabi dan rasul adalah agar mereka mendawahkan tauhid. Ani budullah wajtanibu wajtanibu tauhid. Dan ini menunjukkan kepada kita ya kawan aslu dakwah di antara tujuan demikian juga orientasi kita dalam berdakwah yang pertama adalah tauhid masukkan terus tauhid tauhid tauhid karena ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul mereka para anbiya wa rusul berdakwah dengan dakwah tauhid ya sehingga ini menunjukkan kepada kita batilnya mereka-mereka yang cuman memperhatikan permasalahan-permasalahan khilafah, daulah Islamiyah, daulah Islamiyah, daulah Islamiyah, tapi nggak mau mendakwahkan tauhid kepada masyarakatnya. Bagaimana negara akan bisa mempraktekkan syariat Islam kalau masyarakatnya nggak tahu apa itu tauhid? Nah, gitu ya. Demikian juga batilnya mereka yang bergerak di bidang politik ataupun bidang adab saja, jamaah beli dan seterusnya. Eh? layah tamun bijani bitohid. Mereka enggak memiliki perhatian ketika berdakwah di tengah-tengah masyarakat untuk mendakwahkan tauhid ini. Abadan mustahil untuk mereka bisa mendirikan daulah Islamiyah. Tapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah beliau ada tauhid dan tauhid. Bahkan akhir-akhir kematian beliau apa yang beliau ingatkan? Tentang permasalahan tauhid. Disebutkan dalam hadis Aisyah ketika datang kepada beliau sakaratul maut beliau akhada qamisatan tsumma yatrah ala wajhi mengambil kain kemudian menutupi mukanya karena saking pedihnya dari merasakan sakaratul maut kemudian beliau membuka dan mengatakan laknatullah alal yahud wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajid Semoga laknat Allah kepada Yahud dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dakwah tauhid. Ini menunjukkan kepada kita semakin menunjukkan dan menunjukkan bahwasanya ini adalah hal yang terpenting bagi kita. Ya. Jangan sampai kita memiliki perhatian yang serius terhadap ilmu fikih, demikian juga cabang-cabangnya ilmu usul ataupun ilmu hadis dan seterusnya, tapi kita nggak memiliki perhatian yang serius terhadap ilmu tauhid yang dengannya kita akan mengetahui dan bisa menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Ya. Dan telah kita sebutkan bahwa tauhid itu mencakup tiga tauhid ya kawan. Tauhidul uluhiyah war rububiyah wal asma was sifat. Yang ini terkumpul di dalam surat Al Al-Fatihah yang merupakan a'damu suar fil Qur'anil Karim. Ya, surat yang paling afdal, yang paling agung dan mulia dalam Al-Quran. Ummul kitab, induknya kitab. Yang ketika seseorang tidak membaca di dalam sholatnya, maka nggak sah karena rukun sholat. Ya, apa? Tauhid rububiyah diambil dari ayat mana dalam surat Al-Fatihah? Hendak? Tauhid rububiyah terambil dari firman Allah Ahad minkum Fadal. Hendak? Abu دبح terambil dari firman Allah, ma, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tadi Anda bilang apa? Tauhid Rububiyah Rububiyah Ini terambil dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar itu termasuk diantara Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mananya Zur ya durrububiyah demikian juga tauhid uluhiyah ya. terambil dari ayat Allah dalam surah Al-Fatihah padahal iyyaka na'bud hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah dan beribadah yang menunjukkan uluhi uluhiyah demikian juga terambil dari nama Allah alhamdulillahi allahi lillahi Allah itu termasuk nama Allah Subhanahu wa taala bahkan nama yang paling agung dan mulia maknanya dul uluhi Allah itu maknanya dul uluhi uluhiyah zat yang memiliki hak untuk diibadai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah Ada pun tahu tauhidul asma wa sifat ar-rab Allah ar-rahman ar-rahim malik ini semua adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita untuk menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan kandungannya. Naam dan tidak menanyakan, tidak menolak. Demikian juga tidak mentahrif dan merubahnya dengan makna-makna yang salah. Baik. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Thayman rahimahullah, "Wa inna yuridu minka syai'an wahidan maslahatuhu aidatun ilaih Allah Subhanahu wa taala cuma menginginkan satu perkara yang wajib kalian lakukan. Yang perkara tersebut maslahatnya kembali kepada Anda sendiri. Yuri minka Allah menginginkan darimu anta budahu wahdah la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan darimu agar kamu itu menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan siapapun dia. Baik jin, batu, pohon, habib, orang yang dikubur, ya, enggak boleh. Al-Nam Allah Subhanahu wa taala firman wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liyabudun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayutaimun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menyembahku dan beribadah kepadaku Disebutkan oleh Syekhul Islam, hai wahidun Ya, kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Dan disebutkan oleh Ibn Abbas bahwasanya kullu lafdin fil Quran ja bil ibadah famanahu at-tauhid. Setiap lafaz di dalam Al-Qur'an yang di situ tersebut al-ibadah, ubud, ubudu, naam, ya'budun dan seterusnya, maknanya adalah at-tauhid. Mananya adalah at-tauhid. Kenapa? Karena at-tauhid ini lebih umum. Ya. Ibadah itu mukammilatun litauhid. Ya kan? Ibadah mengerjakan sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya dari perintah-perintah syariat ini akan menyempurnakan tauhid sese seseorang. Nah, ada mahfum misalnya Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan dari kalian rezeki dan Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan dari kalian makanan. Innallahu warazzaq dzul quwwatin matin. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Yuridu minka antakuna abdan lahu bikulli ma'anil ubudiyah Allah Subhanahu wa taala menginginkan darimu ya Abdullah wahai Abdullah wahai hamba Allah agar engkau itu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempraktekkan dan mentahkik makna-makna penghambaan. Ya. Kama ana huwa rabbuka bikul ma'ani rububiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbmu Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbmu dengan makna-makna rububiyah. Artinya Allah yang menciptakanmu, Allah yang memberikan rezeki kepadamu, Allah yang menghidupkanmu. Ya kan? Ini mana-mana rububiyah. Ini melazimkan agar kamu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ketika Rasul ditanya, "Dosa apa yang paling besar?" Antaj'ala lillahi nid niddan wa huwa khalaqak ini dosa yang paling besar. Kamu menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan. Ya. Padahal Allah lah yang menciptakanmu. Ya. Allah yang menciptakanmu, menghidupkanmu, memberikan rezeki kepadamu, menyelamatkan kamu dari berbagai perkara-perkara yang bahaya yang enggak kamu senangi. Kemudian tiba-tiba kamu menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Demikian juga disebutkan dalam banyak ayat bahwasanya tauhid rububiyah itu yalzam tauhid al-uluhiyah. Ketika Anda meyakini bahwasanya Rabb Allah Subhanahu wa taala ada Rabb kamu dengan seluruh makna rububiyah, maka ini mengharuskan Anda untuk mentauhidkan Allah dengan tauhidul ulu uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayuhan nas, اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء والذي جعل لكم الأرض ابا الذي جعل لكم الارض بناء آه، آه، فراشا والسماء بناء وانزل عليكم من السماء ماء fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillah andadan wa antum ta'lamun. Disebutkan pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang wajib untuk kalian ibadahi. Ubudu rabbakum. Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya kan? Khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini mana rububiyah atau bukan? Mana rububiyah? Alladzi ja'ala lakumul arda firasa. Allah yang menciptakan bumi itu dihamparkan dengan hamparan yang seperti ini. Ini makna rububiyah atau bukan? Nah. Wasama bina. Allah menjadikan langit sebagai atap. Ini makna rububiyah atau bukan? Nah, wa anzala minas samai Allah menurunkan dari atas langit hujan. Mana rububiyah? Nah, mana rububiyah? Untuk apa? Untuk kita mentahkit tauhidul uluhiyah. Fala taj'alulillah anda dan wa antum ta'lamun. Oleh karena itu jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal kalian sudah mengetahui dan meyakini tentang kerububian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh, yuridu minka an takuna abdan lahu bi kulli ma'anil ubudiyah kama anahu wa rabbuka bi kulli ma'anir rububiyah. Kalau kita menetapkan dan yakin Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan seterusnya, maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidul uluhiyah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak meminta perlindungan, tidak meminta sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Abadan mutadallilan lahu khadi'an lah. Engkau menjadi hamba bagi Allah menghinakan diri kepada Allah, tunduk, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mumtazilan li amrih, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mujtaniban li nahyih, meninggalkan larangan-larangan Allah, musaddiqan bi khabari, demikian juga membenarkan kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ini termasuk diantara makna kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menghambakan diri kepada Allah ini maknanya luas. Kita mentaatkan Allah termasuk juga kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan larangan Allah yang ini merupakan penyempurna tauhid. Menyempurna penyempurna tauhid. Naam liana Lianaka tara amahu alaika sabiqatan tatra. Karena engkau lihat dan engkau perhatikan nikmat Allah yang diberikan kepadamu sangat banyak. Ya. Sangat banyak diibaratkan dengan celupan ya. Seperti kamu dimasukkan ke dalam nikmat. Ya. Udah berubah warna. Seperti pakaian yang dicelup. Ya. Hijau, semuanya hijau. Ini menunjukkan banyak sekali kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga Allah tegaskan wa in ta'uddu nikmatallah la la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, akan mungkin mampu. Mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, barakallahu fikum. Afala tastahyi an tubaddila hadhihi ni'am kufra? Sehingga ketika Anda mengetahui bahwasanya nikmat Allah atas Anda begitu besar, apakah kamu nggak malu? Kamu merubah dan membalas kenikmatan ini dengan kekafiran, kesyirikan. Nah, nggak malu. Laukana li ahadin minan nas alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah wa tujahirahu bil mukhalafah. Beliau memberikan contoh seandainya engkau ada manusia yang berbuat baik kepada kamu. Berbuat baik, ya. Kemudian apakah kamu nggak malu ketika kamu memaksiatinya, menyelisihinya, membuat hatinya tidak cocok, menyakitinya dan seterusnya? Malu nggak? Pekewo nggak? Ada orang baik sama kamu? Nah, barakallahu fikum. Ya mungkin di Eh, ketemu di jalan salam ramah seperti itu atau nah barakallahu fikum memberikan kepada kamu bantuan ya memberikan makanan sembako dan seterusnya muslim lagi sunni salafi lagi apa kemudian kamu nggak malu ketika kamu memaksiatinya mengkhianatinya menjelek-jelekkannya di belakangnya malu nggak dalam keadaan dia tahu malu. Ini manusia seperti ini. Walillahil mazalul a'la. Dan bagi Allah itu permisalan yang jauh lebih tinggi dan mulia. Ya. Allah yang menciptakanmu, menghidupkan, memberikan rezeki kepadamu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kamu menduakan Allah, menyekutukan Allah dan mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu lebih menyakitkan dan sehingga wajar kalau perbuatan syirik ini adalah perbuatan dosa yang paling besar yang ketika seseorang meninggal di atasnya dia akan kekal di dalam neraka wal billah kata beliau rahimahullah fa kaifa bi rabbikal ladzi kullu fadlin alayka fa huwa min fadli wa qulu ma yandafi'u anka min zufa min rahmati bagaimana dengan Allah yang seluruh keutamaan yang kamu punyai berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min famin Allah. Kenikmatan apa saja yang ada pada kalian seluruhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan Allah yang mana kenikmatan-kenikmatanmu dan apapun yang kamu miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kamu terselamatkan dari suatu perkara mara bahaya, Allah yang menyelamatkanmu. Allah yang memberikan kenikmatan kepadamu dan Allah yang menyelamatkanmu dari berbagai mara bahaya. Bagaimana kemudian kamu menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Kamu membalas kebaikan Allah dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan bid'ah, demikian juga dengan maksiat, maka ini tidak menunjukkan bahwasanya kamu sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza masakumud dur fa ilaihi tajarun Allah Subhanahu wa taala firman padahal seluruh kenikmatan yang ada pada kalian berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala apabila menimpa madarat atas kalian kalian kembali kepada Allah meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala maka ketika kita tahu Allah seperti ini apakah pantas bagi kita untuk menyekutukan Allah menduakan Allah dan tidak menunaikan haknya? Nah, maka jawabannya pasti tidak pantas. Dan sekali lagi kita tidak akan bisa menjalankan dan menunaikan hak Allah dengan pas kecuali kita berusaha mempelajari ya, mempelajari apa itu tauhid. Demikian juga mempelajari apa itu kesyirikan. Mempelajari tauhid Demikian juga mempelajari kesyirikan dan ini merupakan ilmu yang paling wajib untuk dipelajari seorang hamba. Naam. Baik. Ya, Kita cukupkan sampai di sini insya Allah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang wallahu taala a'lam bisawab wa sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain